بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بطلب العلم والمعرفة ووعد من طلبهما بنيل ما طلبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الى كافه الامه اللهم صل وسلم على نبي الرحمه سيدنا ومولانا محمد شفيع الامه وعلى اله وصحبه وذريته ومن اتبع سنته اما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita panjatkan syukur kehadiratnya atas limpahan anugerah yang dicurahkan kepada kita sehingga kita malam ini kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wal ishrun min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi Hikmah yang ke-24 dari Al-Hikamil Ata'iyah berkata Imam Ahmad bin Ata'illah hisakan dari rahimahullah La tastagrib wuku'al akdar madum tapi hadhid dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha yang artinya janganlah engkau merasa ganjil, merasa aneh. Akan terjadinya kekeruhan-kekeruhan selama engkau berada pada negeri dunia ini. Bahwasanya dunia itu tidaklah menimbulkan melainkan sesuatu yang berhak sifatnya dunia itu dan wajib sifat dunia itu. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-24 ini. Yang maksudnya adalah la ta'jab ma yaka'u bika aw li ghairik min al-aqdar mimma la yuwafiqu maqsudak Madum tapi bihadihid hidunia. janganlah engkau merasa aneh jangan heran sesuatu yang terjadi dengan engkau atau sesuatu yang terjadi bagi selain engkau daripada sesuatu yang keruh maksudnya yang tidak sesuai dengan tujuan harapan engkau. Selama engkau masih berada di alam dunia ini, artinya apabila kita menemukan, menjumpai hal-hal yang tidak kita senangi baik diri kita atau orang lain hendaknya kita jangan aneh jangan hirang sebab kita hidup masih di alam dunia selama kita masih hidup di alam dunia ini jangan merasa aneh terhadap sesuatu-sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan atau kehendak kita. sihat itu kehendak kita semuaan. Ternyata datang penyakit. Jangan aneh. Jangan heran. Sebab ini hidup masih di dunia. Untung kita cari dalam usaha perdagangan kita. Ternyata hasilnya rugi Jangan aneh, jangan heran karena kita hidup di alam dunia ini. Setiap hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, kita jangan aneh, jangan heran selama kita masih hidup di alam dunia karena dunia ini adalah tempatnya kesusahan bukan tempat kesenangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang panjang, ini dunia adalah negerinya bala. Ini dunia adalah negerinya susah payah. Tidak ada kesenangan-kesenangan yang tidak berakhir di dalam dunia ini. Jadi kalau ada kita mendengar berita-berita yang sakit, berita-berita yang menyeramkan, kada perlu aneh. Karena ini dunia, dunia tempat yang seram. Dunia tempat susah. Para ulama berkata, andai kata dalam dunia ini aku menemukan kesenangan, maka itu keberuntungan bagiku. Andai kata aku menemukan kesusahan, itu memang sudah namanya dunia itu susah. Kalau kita berdagang, berdagang, berdagang, untung, laba, nah itu satu nikmat. Kalau berdagang, berdagang, berdagang, bangkrut, itu memang wajar. Dunia tempatnya bangkrut. Jangan aneh mendengar ada orang bangkrut. Jangan aneh ada mendengar orang dirampok Jangan aneh ada mendengar orang stroke. Jangan aneh ada mendengar macam-macam. Karena dunia ini memang tempat yang demikian. Tempat seperti itu, yang seperti itu. Yang aneh itu kalau kita mendengar ada orang hidup bahagia di dunia. Nah itu aneh. Ada orang yang senang hidup dalam dunia. Itu aneh. Anehnya apa? Dia bisa senang di tempat yang susah di tempat yang pasti berakhir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu berkata, "Man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah wa lam yurzaq." Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan Allah, mencari sesuatu yang tidak dicipta Allah dia akan menyusahkan dirinya sendiri dan tidak akan didapatkannya kenapa? karena diulah orang yang mencari sesuatu yang kada dibikin itu menyusahkan diri sendiri orang yang mencari barang nang kadada itu maulah susah dan kada bakal dapat karena memang kadada Fakila lahu wa madzak dikatakan orang kepada Imam Ja'far Sadiq, apa itu? Apa itu yang tidak diciptakan Allah di dalam dunia ini? Beliau menjawab, arrahah, kelapangan, kebahagiaan, ketentraman itu tidak diciptakan Allah di alam dunia ini. ketentraman, kebahagiaan, ketenangan itu hanya di surga letaknya. Di dalam dunia ini kalau ada kesenangan-kesenangan tentu dibayar dengan mahal. Ada kenikmatan, kelezatan dibayar dengan mahal. Artinya apa? Susah payah kita mencari duit, susah payah kita mengumpulkan duit hanya untuk kenikmatan, kesa sesaat kenikmatan sebentar. Nah, jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak susahnya. Orang mencari duit sekian ratus ribu. Susah payah. Tapi kalau untuk menghabiskan seratus ribu untuk bernyaman-nyaman sangat sedikit waktunya. Nah jadi kenikmatan-kenikmatan dunia ini hanya sesaat dan dibayar mahal. kenikmatan, kelezatan, kelapangan, kebahagiaan yang sebenarnya itu hanya di surga. Allah tidak menciptakan di alam dunia ini. Jadi kalau kita hidup hendak belapang-lapang, itu di surga kayaknya. Di surga. Aku hidup hendak istirahat, hendak bertenang-tenang. Kada kawa tenang, bisa bertambah sibuk Kenapa? Karena Allah kadang menciptakan ketenangan di alam dunia ini. Allah kadang menciptakan kebahagiaan di alam dunia ini. Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi mengatakan talabur rahah fid dunia muhal. Kalau kita mencari kebahagiaan, kelapangan dalam dunia ini itu mustahil. Kenapa? Mencari yang tidak ada. Mencari yang kadada. Itu mustahil. Dunia tempat beban. Tempat di mana kita mengabdi kepada Allah. Bukan tempat bersenang-senang. Kita guring, nyaman, hari hujan, sampai orang azan subuh bangun nam. Si nyamanan lagi guring itu hendak benar benar harus. Cuma ini ada beban. Ini dunia. Kita masih dalam dunia kalau orang kada tahu disembah yang beluku apa jadi dingin ini sudah surga badahulunya habis sudah surganya karena kalau ada lagi dihabisakannya di sini kalau orang-orang yang berakal dia menyadari bahwa dunia ini adalah tempat beban, tempat susah payah, tempat di mana kita bercucuk tanam. Orang berhuma betani bercucuk tanam tuh masa-masa yang paling susah, masa yang paling lapah, ia dalam dunia seperti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita melihat atau merasa sesuatu-sesuatu yang tidak senang, sesuatu-sesuatu yang menyedihkan, jangan aneh. Karena ini dunia memang tempatnya demikian, tempatnya susah, tempatnya sedih, tempatnya sakit. لأن التجليات الجلالية فيها أكثر من التجليات الجمالية karena tajalli yang bersifat jalal di dalam dunia ini lebih banyak daripada tajalli Allah yang bersifat jamal elok Allah mempunyai dua sifat sebagaimana yang sudah kita tahu, ada sifat keindahan, ada sifat kebesaran. Nah, tajalli Allah dengan sifat-sifat kebesaran, keangkuhan ini dalam dunia lebih banyak. Makanya banyak tujuan kita yang kada tercapai. Banyak tujuan kita yang kada tercapai. Kenapa? Karena Allah punya tajalli dengan keagungan kebesarannya. Sedangkan tajalli Allah yang bersifat indah, bersifat elok itu hanya sedikit dalam dunia ini. Hanya sedikit dalam dunia. Fal wajibu alaika an ta'rifallaha subhanahu bil jalali wal jamal maka wajiblah atas engkau bahwa engkau mengenali Allah baik pada waktu jalal atau pada waktu jamal kita hendaknya mengenali Allah pada waktu di mana kita menemukan kesusahan, kesulitan dan kita mengenali Allah pada waktu kita menemukan kenikmatan dan kesenangan. Wa idza kunta la ta'rifuhu illa bil jamal fa anta min jumlatil awam bila engkau itu tidak mengenal Allah hanya pada waktu keindahan maka engkau berarti orang yang awam golongannya. Kita ini hanya ingat lawan Tuhan waktu senang, waktu dapat nikmat, waktu tujuan kita berhasil, apa yang kita cita-citakan tercapai. Di saat itu kita ingat lawan Allah, makrifat dengan Allah. Di waktu kita gagal, di waktu kita rugi, di waktu kita sakit, kita lupa kepada Allah. Ini kita berarti orang awam Kalau ada orang yang tidak marifat kepada Allah baik pada waktu jala atau waktu jamal, ini lebih dari awam lagi rendahnya. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah lupa kepada Allah, diberi sakit makin lupa lagi. Ini di bawah awam lagi kedudukannya. wal ma'rifatu bil jalal huwa husnul adab ma Allah subhanahu birridha wa taslim li'annahuma minal wahidil qahar ma'rifat pada ke kebesaran keagungan Allah itu adalah baiknya adab bersama dengan Allah dengan ridha dan pasrah kepadanya ridha itu ditandakan dengan mengucap alhamdulillah fi kulli hal dalam ilmu suluk riba ini kedudukan yang sangat tinggi mengucap alhamdulillah ala kulli hal dapat untung alhamdulillah dapat rugi alhamdulillah sihat alhamdulillah sakit alhamdulillah ini orang yang duduk di makam riba orang karena musibah kehilangan kendaraan sepeda motor sepeda motor mereka menjual hilang Alhamdulillah hmm. Napa ba Alhamdulillah untung sepeda motorku hilang jaka anak biniku hilang kayak apa ya, hmm. jaka anak bini hilang alahan pada sepeda motor itu hmm. anak bini ikam nyurang hilang alhamdulillah untung kada aku nang mati Jangan aku mati, tamat riwayat. Nah ini orang yang alhamdulillah fi kulli hal ini yang mestinya kita berusaha untuk mencapai kedudukan itu dalam dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kana yaumul qiyamah ambatallahu ta'ala ta li ta'ifatin min ummati ajnihatan fayatirun min kuburihim idal jinan yasrahuna fiha wa yatanahamuna fiha kaifa sya'u fataqulu lahumul malaika hara'aitumul hisab fayaqulun ma ra'ayna hisaba fataqulu lahum hal juztumus sirat fayaqulun ma ra'ayna sirata Fataqulu lahum hara'aitum jahannam fayaqul ma ra'aina Rasulullah SAW bersabda, manakala kiamat terjadi. Allah memberikan sayap kepada sekelompok umatku. Maka terbanglah mereka dengan sayap itu menuju surga mereka berlapang-lapang bersenang-senang di surga itu semau mereka jadi begitu kiamat dibangkit yang dalam kubur Allah beri dia sayap dengan itu terbang menuju surga sampai di surga bersenang-senang dengan nikmat surga ujar malaikat itu hisab ikan masuk surga tadi dihisaplah ada punya pendahuluan pada orang sunyi lagi surga datangannya sudah sudah dihisapkah mereka menjawab kami tidak melihat hisap kami kada melihat rajia kada ada adakah kalian lewat titian siratal mustaqim mereka menjawab kami tidak melihat titian siratal mustaqim Apakah kalian melihat neraka jahanam? Mereka jawab, kami tidak melihat sesuatu. Fatakulul malaikah min ummati man antum. Kalian ini umat siapa? Jadi malaikat umat siapa? Nang kada tahu dihisap, kada tahu dititian, kada tahu di jahanam, tak ada sampai ke surga. Min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatakuluna syatnallah haddisuna ma kanat a'malukum fid dunya. Jadi malaikat pada akan panglawan kami apa garang amalan ikam dalam dunia sehingga bisa terbang dari kubur langsung ke surga. Orang masih ada yang berjalan hanya menuju kubur ke padang mahsyar, ada yang dihisap, ada yang macam-macam. Apa amalan kalian dalam dunia? فيقولون خصلتان كانتا natafina babalagna hadhil المنزلة بفضل رحمة rahmatillah dua hal dua perkara yang mana kami sampai kepada ini martabat dengan anugerah Allah fatakulu wa mahuwa apa garang yang dua itu amalan nikam menjadi malaikat kunna idha khalawna nastahi an na'siyah wa narda bil yasir mimma kusimalana ila akhir hadis atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua amalan. Pertama, kami malu maksiat kepada Allah walaupun di tempat yang sunyi yang tidak ada manusia. Malu maksiat kepada Allah walaupun kami di tempat sunyi tidak ada orang. Yang kedua, kami ridha dengan apa yang diberikan Allah. Nah, ridha. Apa yang ditetapkan Allah, apa yang dihukumkan Allah, apa yang diputuskan Allah kami ridha. Nah ini bab kita. Ridha ini. Ridha orang yang terlalu yang selalu senyum batin dan zahirnya pikul lihal pada tiap-tiap keadaan Para muhibbin rahimakumullah. Jadi menghadapi sesuatu-sesuatu yang terjadi di dalam dunia yang kita masih hidup di atasnya itu hendaknya kita bisa riba tadi dengan sesuatu-sesuatu yang kita temui yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Ridha. wa in kunta la tablugu maka marridha palzami sabra fa inna fi khairan katsira nah jika engkau belum sampai kepada ridha itu kada kawa kita ridha lagi hilang barang ikam hilang alhamdulillah kada kawa lagi ke itu kada sanggup lagi palzami sabra lazimilah sabar sabar ni la haula wala quwata illa billah jurang jam dapat musibah la haula wala quwata lama sebutannya la haula wala quwata illa billah artinya sakit cuma la haula ya sudahlah sabar namun kita kada sanggup ke makam nang ridha tadi ini kedudukan nang wajib kita duduki mau kada mau Makam ridha, makam alhamdulillah. Makam sabar, makam la haula wa la quwata illa billah. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bagi seorang laki-laki yang mendapat musibah, "In sabarta madha amrullah wa kunta ma'jura wa in jazi'ta qadha amrullah wa kunta ma'zura." Ujar Sayyidina Umar kepada orang yang kena musibah, "Jikalau kamu sabar, itu sudah keputusan Allah, engkau dapat pahala. Jika engkau berkeluh kesah, itu keputusan Allah dan engkau mendapat dosa." jadi imbah sabar ini dosa aja lagi gugurnya. Kalau kita kada bisa ridha, sabar ini Sabar itu artinya biar aja muha kita masam, muha kita merangut. Nah, tetapi kita kadang mengeluhkan kepada orang lain. Kita kadang berkeluh kasah kepada orang lain. Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sakitnya parut, ya Allah sakitnya dada, sakitnya ini. Nah, itu sabar tapi kadang mengeluhkan penyakit-penyakitnya, penderitaan hidupnya kepada orang lain. Kalau sudah kita menceritakan kesusahan-kesusahan kita kepada orang lain, nah ini sudah keluar daripada batas sabar Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-25 dari Al-Hikam atau iya. Nah, pada malam hari ini kita kembali memperingati wafatnya salah satu aulia Allah yaitu Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'lawi dan pada malam ini kita membaca surat atau ayat 4 dan tahlil yang kita hadiahkan pahalanya kepada Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'lawi dan keluarga serta zuriat beliau khususnya kaum muslimin pada umumnya agar tujuannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat-derajat beliau itu di dalam surga dan Allah mengembalikan kepada kita berkah ilmu, berkah amal ibadah mereka Allah kembalikan kepada kita Para muhibbin rahimakumullah sekedar hanya untuk memberitahu mungkin ada nang kada tahu pakih mukaddam itu. Nah, pakih mukaddam itu adalah seorang habib artinya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang urutannya nomor 17 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silsilah yang ke-17 Beliau ini sudah wafat 779 tahun yang lalu. Ngaran Sidin Muhammad bin Ali. Digelar fakih mukaddam. Fakih artinya seorang yang ahli fikih. Mukaddam yang terkemuka. Di masa itu beliau adalah seorang fukaha, salah seorang fukaha yang sangat terkemuka yang begitu menguasai masalah-masalah fikih sehingga beliau disebut fakih mukaddam dan beliau diminta oleh murid-muridnya untuk membangun mazhab sendiri ada mazhab syafi'i hanafi maliki hambali oleh pengikut fakih mukaddam diusul pian ini sudah mampu seperti imam syafi'i lebih baik kita maulah madhab sendiri, madhab pakih mukaddam. Tapi saran-saran itu ditolak oleh beliau. Beliau walaupun merasa sangat dalam sudah ilmunya, tetapi beliau masih merasa bahwa beliau adalah pengikut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Beliau dikenal sebagai wali karena mencukupi syarat-syarat orang jadi wali. Dan karamat-karamat beliau itu banyak sekali kada bisa dihitung. Karena fi kulli sa'atin min sa'atihi karamah, setiap saat, setiap jam daripada jam beliau adalah karamat beliau mundar mandir ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali sehari Sidratul Muntaha salah satu keramat beliau namun ada keramat yang paling istimewa dari beliau yang keramat ini tidak dimiliki oleh wali-wali yang lain yaitu adalah banyaknya aulia-aulia yang berasal dari keturunan beliau sampai hari kiamat nanti. Pada hari ini, berapa banyak wali-wali di dunia yang berasal dari keturunan fakih mukaddam? Ada Al-Idrus, ada Al-Habsi, ada as ada Al-Kab, macam-macam di mana-mana semua itu adalah keturunan zuriat dari fakih mukaddam ini. Kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi adalah zuriat beliau sampai sekarang yang ada. Kada diketahui dengan jelas. Nah sedangkan zuriat dari fakih mukaddam sampai hari kiamat bertaburan di seluruh penjuru bumi di mana-mana yang memegang wilayah kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu karamat yang paling besar. Para muhibbin rahimakumullah, Faqih Mukaddam ini beliau dikatakan kutbu Madar Tarikah Alawiyah, tokoh sentral Tarikat Habaib, Tarikat Alawiyah biasa tarikat Al-Qadiriyah itu pemimpinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada tarikat Sammaniyah pemimpinnya Samman Al-Madani nah ada tarikah Habaib ah, tarikah Bani Alawi atau tarikah Alawiyin pemimpinnya adalah Fakihul Mukaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tadi Nah kita di majelis kita ini banyak mengamalkan wirid-wirid yang berasal dari tarikah fakih mukaddam ini. Oleh karena itu kita memperingati wafatnya beliau dengan harapan itu bisa menumbuhkan kepada kita kegairahan, semangat untuk kembali mengamalkan apa-apa yang beliau ajarkan, baik itu berupa ilmu atau amaliyah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ada keramat daripada beliau yang disebutkan bahwa beliau ada mempunyai seorang pembantu. Pembantu beliau ini suatu hari berangkat ke Afrika. Berapa lama di Afrika? Datang kabar kepada keluarganya bahwa pembantu Pakih Mukaddam itu meninggal dunia kalau warga pembantu ini datang kepada Fakih Mukaddam mengabarkan, wahai Fakih, bakas pembantu pian dahulu itu mati di Afrika. Ini ada kabar. Fa'atraka ra'sahu qalila. Fakih Mukaddam menundukkan kepalanya sesaat. Beliau menjawab, lam yamut, dia belum mati ujar keluarganya di mana pian tahu belum mati ini habar sudah ada nih mati ujar aku tadi sudah mengontrol ke surga kada terdapat inya aku sudah mengontrol surga kada ada pembantuku itu maka orang jadi pembantuku itu ahli surga ujar Sidin sudah aku di surga nang lantai satu lantai dua surga eksekutif surga ekonomi sudah kada ada pembantuku Berapa lama kemudian muncul kali hidup juga masih sekalinya. Nah ini salah satu karamat daripada fakih mukaddam. Nah jadi dengan cerita ini kita boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan ajaran beliau, wirid-wirid beliau, mencintai beliau dan zuriat beliau, kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang pembantu beliau itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beliau ini meninggal dunia malam Jumat. Ada yang mengatakan hidup 30 bulan Zulhijjah tadi. Makanya biasa haulnya diperingati pada bulan Muharram karena wafatnya 30 atau akhir daripada bulan Zulhijjah. Dan kubur beliau dikenal diziarahi di Kota Tarim sana. Jadi kita bertahlil malam ini dengan tahlil ini mudah-mudahan derajat beliau lebih ditinggikan lagi di sisi Allah dan kita seberataan mendapat berkah ilmunya, berkah amal ibadahnya. Demikian pula keluarga kita dan zuriat kita dan orang-orang yang kita cintai. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبأمره سبحان الله بأمره سبحان الله بأمره سبحان الله بأمره سبحان الله بأمره سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة إلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل وعدي وبلغ ذكرنا قرأناه ومحلناه ومذبحناه وما بعنا من أنواع الخيران بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك حديثا وزيادة ورحمة ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها لوليها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح كل أهل بيت الله وقل أجبري رسول الله وقل وذي رسول الله وقل أصحاب رسول الله وقل أصحاب رسول أكرمين وقل أصحاب رسول أجمعين والتابعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم وإلى الروح وخصوصا إلى الروح الشيخ وإلى وخصوصا إلى الروح حبيب الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بهلوي وإلى روح آبائنا وأمتنا وجداتنا وولدنا معلمنا ورشتاجنا رجمنا مسلمة مسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه وفنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وفنه اللهم اغفر له وارحمه وعف عنه واجعل جنة مسواه ومأواه اللهم سهلهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم افسح لهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم افسح لهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم رحمة ومغفرة وشفاة ونعمة بهذه أهل القبور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اذكر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم فرج سيدنا محمد بحق محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Para muhibbin sekalian rahimakumullah Kita ucapkan terima kasih kepada para penyumbang donatur yang menyediakan hidangan pada malam hari ini dan kita doakan agar mereka mendapat rezeki yang luas yang halal yang baik dan keselamatan dunia dan akhirat dan kita doakan juga kepada kita-kita yang makan hidangan tersebut agar diberi Allah ilmu yang bermanfaat diberi Allah kemudahan beramal salih dan husnul khatimah فيا أيها rajun minhu شفاعة sallu سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه